السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي مجدد الأعوام عاما بعد عام الذي افتتح بأفضل الأشهر شهر المحرم هذا العام وأجزل فيه الفضل والعطاء والأنعام وفضله بالعصر المعظم في الجاهلية والإسلام أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خير الناس من طال عمره وحسن عمله رواه أحمد sudah hampir kurang lebih satu bulan kita meninggalkan 26, 25 Hijriah dan sudah kurang lebih satu bulan kita berada 14 1426 Hijriah apa yang kita ambil pelajaran dalam menghadapi tahun baru ini ada sejumlah lima di dalam pemikiran kita sehingga yang lima inilah yang akan kita bicarakan pada pertemuan kita kali ini sambil memohon taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, dengan menghadapi tahun baru 1426 Hijriah, kita merenung terhadap umur yang telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena umur adalah bukan pemberian yang gratis tanpa resiko dan tanpa pertanggungjawaban di negeri akhirat. Semakin tua kita hidup di dunia, semakin banyak tanggung jawab kita di negeri akhirat. La tazalu qadama abdin hatta yus'ala an arba'in. Sebelum bergeser kaki hamba menuju pada mahsyar, empat yang diajukan pertanyaan. Di antara yang empat itu adalah an umrihi fima afna, umur kemana kita menghabiskan. Berlewatnya waktu tidak bisa dikembalikan lagi sampai hari kiamat. Di Metro TV besar tulisannya kata-kata Kahlil Gibran. Padahal dia beragama Nasrani, tidak Islam. Tapi butir mutiara yang diucapkannya penuh mendidik pada jiwa kita hargailah waktu karena waktu tidak terulang sampai kiamat hidup di dunia tidak ada beda laksana orang berjalan tidak ada kata berhenti tidak ada kata mundur berhenti diinjak oleh orang lain mundur akan kecebur terpaksa jalan terus tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas neraka meringkuk, menangis, mohon kepada Allah agar minta kembalikan ke dunia untuk mengisi umur yang telah silam karena tidak bisa menggunakan ibadah. Kita ulangi. Kebanyakan penghuni neraka meringkuk, menangis, menjerit karena menyesali waktu hidup tidak sempat mengerjakan ibadah kepada Allah. sementara nafas masih turun naikkan. Kekuatan dan kesehatan masih diberi oleh Allah. Mari sama-sama kita gunakan untuk duduk ke majelis taklim, ikhtikaf dalam masjid, cabangkan amal ibadah. Jalurkan hidup ini tidak membuat penderitaan orang lain dan gunakan hidup ini untuk menyenangkan orang lain tidak menjadi beban dan penderitaan orang lain tidak menari-nari di atas bangkai kehidupan orang lain tidak menari-nari di atas penderitaan orang lain di dalam Al-Quranul Karim menceritakan orang kafir dan orang yang beriman berdosa menjerit hendak kembali ke dunia. Ada sejumlah lima permohonan. Empat tidak dikabulkan permintaan mereka, satu yang dikabulkan. Jadi kalau menurut hemat kita memperingati tahun baru ini tidak terlambat kita. Pokoknya momen itu masuk sadar kita itu yang kita ambil. Insya Allah malam Senin yang akan datang Malam Senin ini Malam Senin akan datang Kulun memperingati juga ikut tahun baru 1426 Hijriah Undangan wali kota Balikpapan dalam rangka tahun baru Coba masih satu minggu yang akan datang. Jadi belum terlambat. Dan insya Allah tahun atau minggu yang akan datang, malam Sabtu yang akan datang, kita mendatangkan parit nasional dan internasional yaitu adalah guru Muammar Sittah satu beliau mengaji kalau nya ada Zainuddin datang Zainuddin juga mengisi Pak Zainuddin kayaknya Zainuddin kalmunya kadada kiai dari gambut apa <laughs> kita susah-susah mencari kiai luar-luar ya dalam aja masih laku dan sesuai program pemerintah saya sudah katakan produk dalam negeri itu harus di digunakan apalagi produk dalam negeri kualitasnya kualitasnya tidak kurang dari kualitas dalam luar negeri yang penting itu masuknya belum apaan lagi yang penting bisa sadar Ih, aku di berapa umur sudah berapa dahulu makan durian sapi gian bisa oh ya ini sapi gini dalam aja pusing Padahal ini sudah penglihatan sudah beda melihat angka ya kayak bani balain ini sudah penglihatan apa ya sama antah lawan banding lapar nggak bareng eh, sama pada lapar gitu jadi paham aja jadi kita membicarakan lima ini lima minyak ada habis minggu kan pulang kita ada berapa langganan loh ini supaya kita jangan terjadi dalam neraka dibakar ya Allah jangan ditantang karena anak api aja. seorang dia ahli keranti seorang lompati itu kan sama cipicin tahu dia banyak cipicin seorang dia pilihnya ada api neraka seorang hubungan lawan jahat pikir bisa ya Pandir pintar ya papandir oh ya ini iya. penjira tak umat jangan jangan jangan baik Asyik ya duduk ibadah lawan orang lain baikan jangan mah ada-ada jangan macam-macam masjid raya ajang ini masjid ayah ajang ini tuh nama membuat itu harus minta ampun lawan badan pengelola mana ada macam-macam kami ini teror macam-macam janganlah macam-macam lah kita jangan memperkeruh suasana. Kita sudah kondusif seperti ini damai, aman, alham. Jangan bikin keributan. Jangan macam-macam lah. Macam mana pula le? Malaysia. Dibakar di api neraka. Allah. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadukul adab biasa mana hanya hancurnya 70 kali ada mengatakan 70 ribu kali hancur begitu dibuat langsung hancur api nerakanya membakar Manangis Abu Nawas berdoa lawan Allah Ta'ala bersyair Meminta selesai salat Jumat Ilahi lastu lil firdausi ahla Wala aqwa ala naril jahimi Fahabli taubata wa firdunubi Fa innaka ghafirud dhambil azim Itu ucapan Abu Nawas Tapi patut dibaca Bahkan dijamin oleh ulama bila membaca itu sebelum sampai Jumat yang akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Keterangannya dalam kitab Nasihul Iman. Musawarah kadang bisa baca kitab juga harus sama bahasa macam-macam. Baca ilah-ilah Ini turun pada bulu. Kenapa nanti kunci? Nah, kenapa nanti kerja? Bawiriklah dahulu, jangan turun. Itu nanti akan kita bawa ke dalam kubur itu, itu Assalamualaikum warahmatullah Assalamualaikum warahmatullah tujuh tujuh kata baca Ilah-ilah semakinnya Allah Allahullah aman rasulullah dibaca kenapa nah, nanti kejar kita tuh tanaman Harta itu dibawalah Bukan kita amalkan itu Nah kita bawa dalam kubur kita Bawirin Man laisalah wirun bahwa wirun وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل begitu dibuat ke dalam neraka dipusari oleh malaikat membakar api neraka ada tahan teriak pertama Orang beriman dan orang kafir berteriak dalam neraka menjerit kepanasan tidak tahan menyandang siksaan api neraka. Apa ucapan? Diceritakan dalam Quran. Quran yang menceritakan. Rabbana amattana nataini wa ahyaitana nataini fa'ala kami ke dunia berkesempatan kesempatan kali yang pertama, kali yang kedua. Kami tidak tahan menyandang dan kami sudah mengaku dengan dosa dan kesalahan. Siapa ada hidup di kawanan lain adalah nyaman kita tapi duit kurang, Nyaman kita gara-gara di tanah tetap satu mahat nyamannya. Tapi di akhirat itu sejagat Tahu ya, Allah bertahun aja ketahuan kan gila kan beliau dinasan dulu ya itu dua Tuhan benar mudah sama ada hidup nih menikmati ini tapi resikonya kita kan resikonya kita kan Fahal ila khurujim min sabil Adakah jalan keluarnya ya Allah Kami gak tahan menyandang, kada tahan kita tidak menceritakan sepanjang lebar tentang lima ini yang terakhir yang dikabulkan saja oleh Allah Ta'ala intinya akan kembali ke dunia menyesal umur diberi ada tadi sini ibadah kita sudah sering mengemukakan Allah punya keadilan memberikan waktu pada kita satu kali 24 jam rata pejabat, rakyat, pedagang, petani, kemudian tadi orang kaya dan orang apa miskin semua diberi anak-anak dan orang tua satu kali 24 jam nasib masyarakat, memikirkan masyarakat pejabat, memikirkan nasib rakyat di dunia, tuan guru memikirkan nasib masyarakat di akhirat. Jadi sama-sama bergandengan tangan. Tuan guru memperbaiki umat, jangan kurang suge pejabat merusak umat. Setiap malam Sabtu tuan Guru berusaha memperbaiki umat sekalinya gara ini sufi mengundang artis dari ibu kota terjadi di besok mendasar maghrib mengenakan hadir sudahnya dirusaka umat Rasulullah itu dirusaka tegaknya nak tahu di apa itu diadakan kerasminan naga itu itu merusak anda bertanggung jawab dengan Rasulullah di akhirat kenapa aja Nabi ikan merusak umatmu gara-gara ikan suge gara-gara jabatanmu tinggi kenapa ikan merusak umatmu? Yang bilang mual kan? Nah, gara-gara supi mengundang artis. Merusak. Yang terakhir permintaannya yang menetap sekalian dia buat rasai jangan macam-macam lagi yang ter yang keempat ersahu walatu kalimun diam kalau kau masih ngomong ikam akan kutambah siksaan lagi ayo paksa ya disiksa di api neraka kada tahan lagi terakhir ucapannya apa dalam Quran diceritakan dan manusia, iblis dan syaitan manusia yang merusak dalam kehidupan kami, yang menyeret kami ke lembah dosa dan maksiat. Ya Allah, lihat akan orangnya iblis mana iblis. Nah, menggoda kami semua gara-gara inya itu nah kami kada beribadah. Gara-gara inya itu kami zina, gara-gara inya itu kami korupsi, gara-gara inya itu kami baca akun papadaan. Jangan baca akun papadaan. Bila baca akun papadaan banua kita dijajah orang bersatu padu. Tapi nang protes nang ada mau bersatu padu ada orang alami. mau maunya bersatu padu. Padu ya nang dapur itu bersatu ada mau antara kami itu kalau dia itu ada mau bersatu padu. Nah dia pulang. Ujauh oh, kan namun lain apa tadi? Kita ini kok di sini lahir sendirian masuk kubur sendirian orang cuma sekadar memandang kita juga namanya nyandang apa apa maksudnya begini gini kita itu hanya di sini lahir sendirian masuk kubur sendirian orang cuma sekadar memandang kita juga namanya nyandang malah oleh yang berdua di sarang soangan itu kan mama bilang nak kayanan antum menangan apalagi yang berdua sekali lagi begini ya ada gigi lagi kesian sedih anda keluarkanlah lagi memikirkan nasib dalam kubur aja lagi ada orang membaca kampung ini nah mesin mana bunyi bukan orang membaca di kampung ini Bang, maksudnya hadir Rabbana kami bercakut gara-gara iblis kami berzina gara-gara iblis itu kami sapu-sapu gara-gara iblis macam-macam minta ya Allah iblisnya mana kami aja dalam neraka eh. nah Tuhan menghendak melihat iblis bisa ah, menghendak mulikan dunia kan tawa ya tangan aja iblis sekalinya iblisnya dibawa neraka tanpa Malik angkat iblisnya diangkat Malik iblis Malik apalagi bikinkan mimbar jangan peniup jangan mimbar bikin lagi nanti bikinkan mimbar peniup no mimbar yes nyaman nyuruh Masaknya kerja kan parah ada juga Bagi pengelolanya kami bilang buka bimbang nah, mau disorot duitnya kena seorang pintar banget nyuruh aku gak bisa nyuruh untuk duitnya nah jilingan lalu pada higiran lagi jangan ada melihat kawan orang malar benar. yang positif, itu nah kos itu tiga maulah kos itu nah bari duit pacan mesti kita juga saya pemerintah baiknya pemerintah sok seorang bawa kap parinya bang seorang bawa kap Sekali dari api itu, dia api. Akan Malaysia di Indonesia. Allah Akbar. Manusia ini kan tahu lagi mana? Halal, haram, negara perintah, dan akal diberi ektor. RCT tantangan Indonesia pulang dimakan iwak ikut non untung ambil ya Allah bintar kabungol bungol kan mau takun laut dia. tak bintar ka bungol kan sekali lagi pintar kabungol bungol kan aku udah tahu dia. itu di mana kejadian itu di Jakarta kada mustahil kan ada tangga banjar itu sudah dikatakan Rasul di akhir zaman, la tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum zibran bi zibrin, dira'an bi dira'in hatta law dakhalu juhra tabbin lattaba'tumu, qulna al yahudu wan nasara qala faman. Akan terjadi nanti di akhir zaman umatku ikut berikut-ikutan turut, betuturutan turut, betuturutan. Indusiar api, irkiti api, pertanyaannya apa api? megang kayak naga itu satu orang habis maka itu kepada batu turutan terus rambut no gaul atau kasihan kayak bola kayak bola dipertandingkan dua kesebelasan kemana arah orang memukul bola kemana arah orang menyimpang bola saya sudah katakan menghadapi tantangan masa dan zaman tanpa pendidikan agama anak kita tidak ada beda laksana bola yang sedang dipermainkan dua kesebelasan tidak ada beda seperti bu yang dilepas oleh gelombang seperti kertas di ditiup angin membingungkan erotis anda aman? ada terarah dulu mudahan anak itu kita diselamatkan oleh Allah mudahan anak kita berilmu pengetahuan agama mudah kita sudah kada alim anak cucu kita barangkali berat menghadapi akan datang kita sekarang ini berat menghadapinya apalagi anak cucu kita di masa yang akan datang tanpa pendidik bawa ini ke majelis taklim dulu ini supaya tahu nih abah nih mama hormat kawan kawitan supaya tahu ini kadang ngobrol tidak mutur kawitan paculilah perangnya dipacul caraminnya pacul apa lagi itu ah, saliburnya takut pacul rantainya yuk. makan-makan kata-kata kurang kepikir pun aku nih kayak ini gawian apa aku senang kan pun aku tengah malam nih datang nama ngantuk rumah abah abah tak guring gak ada mengganang aku kepikir seorang tuh nah jauh gak hamuntai kita ini berakal toh ini sih akal ini di akalan nih pikir pikir akan nasi nak dimakan jangan diulah jadi tadi jujur kita gitu. berpikir ya sih berpikir eh manusia tuh iblisnya ya namang budaya ikam semalam buka atas mana menengkas itu sarik pulang ya tuh iblisnya tuh itu kan singgung ya kan padahal aku iblis aja aku berpikir-pikir Yosef ya aku biar jaga sare kita lihat makanya atas gitu kan di, di bawah itu tuh aja Tuhan tak ya kita sambil santai aja alur-alur lapar nasib pemakanan kada kemudian apa ada berdiam aja untuk aku bacaan ini makinnya nasib ya bah lulung mulai maghrib baik waya ini Allah kan bursa ban gula batu habul manusia habis-habisan meniwas bungol satu anjing mungkin tanah benar nenek gara-gara kau semalam makanya sampai siang macam-macam punya mak mahiwas tadi pak bungol satu anjing mungkin itu lah ada lagi habis-habisan dan mungkin itu jauh pada dusun kan ada apa lagi jauh pada mungkin rupanya habis sudah sudah mahiwas nenek juga gitu, seperti Ayo jadi Tuhan jawab kamu lakukan usia diam alhamdulillah ada giliran dikisahkan dalam Quran وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم dan mengarahkan menghadapi masyarakat kan yang banyak tenang ya iblis yang dipadahkan aku iblis ya, luar biasa setelah banyaknya semua iblis ya bang nah itu pada minta ampun lawan ya, aku kamu menjawab di akhirat biar padahkan aku iblis janji Allah benar janji Allah punya iblis benar beriman beramal saleh surga kakaya Tuhan kan maksiat kada beriman neraka ya kakaya tidak jadi Tuhan benar Ikam tahu jadi sudah aku diputus neraka buat selama-lamanya. Tapi aku diberi kebebasan oleh Allah Ta'ala diizinkan untuk mengajak lawan ikam membawa ke dalam neraka. kamu buat akunnya akun bawahi jadi buat akunnya caranya ikan mahiri aku bayarnya aku nak membawa aku surga ikan neraka ayo dia marah ya aku pun aku neraka juga dan dia malah gitu ya Allah nyamannya ini masih siapa aku bawa ini ikan jurnal akunnya kita sudah kisahkan Inggris itu ada gampang grup punya sembilan. Sudah kita bicarakan. Itu pelajaran yang pertama merenung terhadap umur yang diberi oleh Allah. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah. Alhamdulillah. Mudahan batang tubuh kita sehat. Mudahan umur kita panjang. Mudahan diberi taufik hidayah kita dapat petunjuk beramal saleh. Beramal saleh mudah-mudahan ikhlas diterima oleh wa taala. Yang kedua, dengan masuknya tahun baru 1446 Hijriah, penetapan Sayyidina Umar bin Khattab tentu kita merenung terhadap hijrahnya Rasul, puncak perjuangan Rasul biasanya jamaah itu diajak keliling siang, Jabal Sur, Jabal Purut pribadi kalau melihat Jabal Sur itu menyatakan kisahnya menangis ada tahan membendung air mata perjuangan junjungan kita Rasul menegakkan kebenaran di tengah-tengah kafir Quraisy diri beliau terancam sepakat kampung untuk membunuh diusir dan didongkrak dengan cara kakak tidak diberi kesempatan Rasulullah untuk diam di kampung halaman. Bahkan semua anak membunuh. Bayangkan lebih ratusan jagoan kepala Quraisy sudah membeluki rumah junjungan kita Rasulullah. Abu Bakar yang menemani menangis. Ya Rasulullah, orang yang semacam dia tidak cucuk diusir dari kampung halaman. Dia membantu orang miskin Fian adalah kata lemah Fian bagikan lawan kurang. Kenapa tendanya kepala Quraisy nak membunuh sampian kata Abu Bakar? Dia benar. Perjuangan beliau berat. Sampai meninggal dari kampung halaman yakni hijrah Rasulullah. Kita di bawah dan di jurang dari Jabal Sun itu kita melihatnya. biasanya jamaah bawa bawahi kisah kisahkan dulu sebelumnya nah bapak-bapak saudara-saudara jamaah kita kadang melihat lawan Rasulullah kita kadang pernah berjumpa dengan Rasulullah tapi itu gunungnya Rasulullah pernah naik 14 abad lebih masa yang hilang sejarah telah mencatat kesian mikir Lalu bagaimana kita hidup di penghujung zaman ini? Apakah menyenangkan hati Rasulullah? Apakah menyedihkan hati Rasulullah? Rasulullah hidup, Rasulullah menyaksikan dan tahu dengan umat. Kita tidak bicarakan sepanjang lebar tentang hijrah bimbingan kita Rasul. Yang ketiga, pelajaran yang kita ambil adalah kita siap untuk menghijrahkan diri dari maksiat kepada taat. Hijrahnya para sahabat dari Makkah menuju Madinah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwar. Itu hijrahnya para sahabat. Wa amma hijratuna wa amma hijratuna min fi'lil ma'asi ila fi'lit ta'at. Adapun hijrah kita dari pekerjaan dosa dan maksiat kepada pekerjaan taat dan beramal. kita hijrah, kita bukan hijrah dari Banjarmasin ke Surabaya, kita tidak usah hijrah. Tapi hijrah yang sebenarnya adalah dari perbuatan maksiat kepada perbuatan taat. Bahasa Banjarnya, jangan lagi gawian maksiat, nah kayak bare, jangan Tuhan bakal nih capek, berhenti pekerjaannya kembali kepada Tuhan. Yang keempat, hadis yang kita dengarkan dosa dan kesalahan dosa dan kesalahan kita dosa dan kesalahan mama abah kita diampuni oleh Allah senantiasa kita dapat topik dan hidayah wabillahi topik wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abidi ya Allah ya Rabbil Alamin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah ya Rabbil Alamin Allah wa salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in اللهم طول أعمارنا في طاعتك اللهم طول أعمارنا في طاعتك وصحح أجسادنا ونور قلوبنا بإيماننا وحسن أعمالنا ووسع أرزاقنا وإلى الخير قربنا ومن الشر أبعد وقضي حوائجنا وقضي حوائجنا في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اجمع جمعنا جمعا موفورا وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وذنبا مغفورا وعيبا مستورا ودينا قيما ونية صالحة واعتقادا صحيحا ولسانا فصيحا وعمرا طويلا رزقا واسعا جديدا حلالا طيبا يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحانه ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله